Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kemarin, Alhamdulillah telah kita jelaskan tentang mukaddimah dari kitab Al-Mabadi'ul Mufida ini. Dan sekarang kita akan masuk pada poin-poin yang akan beliau jelaskan. Dan di sini sebelum beliau menyebutkan poin yang pertama, beliau awali dengan Bismillahirrahmanirrahim yang berkaitan dengan bismillah telah kita jelaskan pula pada pertemuan kemarin dan kita langsung dengan apa yang beliau tuliskan di sini. Qala rahimah qala hafizahullah taala idza qila laka jika dikatakan kepadamu man khalaqaka siapa yang menciptakanmu fakul maka Ucapkanlah kamu, khalaqani Allah, Allah yang menciptakanku. Yang menciptakanku adalah Allah. Wa khalaqa jami'al makhluqati. Dan dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan pula seluruh makhluk-makhluk. Padalilu qaulullah ta'ala dan dalilnya adalah perkataan Allah ta'ala. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah adalah pencipta terhadap segala sesuatu. Jadi ini dalil yang menerangkan kepada kita tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala yaitu menciptakan segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah adalah pencipta terhadap segala sesuatu. Jadi beliau hanya menyebutkan satu dalil ini. Ini sudah cukup sebagai penjelas kepada kita bahwasanya yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan poin yang kedua, "Idza qila lakamar rabbuk?" Jika dikatakan kepadamu siapa Rabbmu? Fakul maka katakanlah Allahu Rabbi wa Rabbu kulli syai' Allah adalah Robku dan dia adalah Rob terhadap segala sesuatu. Wadalilu qaulullahi ta'ala dan dalilnya adalah perkataan Allah ta'ala Qul aghairallahi abaghi rabban Wahuwa rabbu kulli syai' Katakanlah Apakah selain Allah aku mengharap atau aku menjadikan sebagai Rob padahal Allah telah padahal dia adalah Rob bagi segala sesuatu. Jadi Allah adalah Rabb terhadap segala sesuatu. Wa qawluhu dan perkataan Allah Ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah adalah Rabb bagi semesta alam. <clears throat> dan ini pertanyaan ini, Mar Akan ditanyakan juga di kubur nanti. Orang mengimani azab kubur akan berhadapan dengan pertanyaan ini. Salah satu pertanyaannya. Ada tiga pertanyaan. Man rabbuk? Man nabiyuk? Ma dinuk? Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu? Itu tiga pertanyaan. Di dunia kita mungkin jawab dengan mudah. Tapi di akhirat belum tentu. Karena Allah telah sebutkan yusabbitullahu alladhina amanu bil sabit ilhayati dunia Allah akan memberikan kesabatan, kekokohan terhadap orang yang beriman di kehidupan dunia dan di akhirat nanti. Yaitu di kubur nanti dia akan diuji. Hanya orang beriman yang bisa menjawab. Adapun orang yang tidak beriman, baik dia orang kafir ataupun orang-orang munafik, terkhusus orang munafik, ketika ditanya marrabbuk, ha ha la adri. Sama itu nasa yaquluna syai'an faqultu. Jawabannya ha ha karena sudah ketakutan akan disiksa di depan matanya. Dia pun ketakutan, menyatakan aku tidak tahu. Aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu, aku juga ikut mengucapkan. Mendengarkan manusia mengucapkan la ilaha illallah, dia ikut juga. Melihat manusia salat, ikut salat. Tapi malas. Kalau orang-orang munafik. Jadi ketika dihadapkan di kubur nanti ditanya dengan pertanyaan ini oleh malaikat, Jawabannya ha ha la adri. kulu na saya syai'an fakultu Ketakutan mengucapkan haha, aku tidak tahu, aku mendengar manusia mengucapkan, aku pun mengucapkan. Dan kita ditanya di sini, marabbuk siapa robmu? Maka katakanlah Allah Rabbi, Allah adalah Rabbku, wa Rabbu kulli syai' dan Rabb segala sesuatu. Dan dalilnya beliau sebutkan dua dalil. keterangan anak Al-Fatihah tadi yang masuk di hati dua ada yang padahal bukan ya. Kemudian untuk yang salah cetaknya nanti insya Allah kita akan lihat lagi. Kemudian beliau sebutkan poin yang ketiga. Ila qila laka limadza khalaqaka Allah? Untuk apa Allah menciptakanmu? Karena tidak mungkin Allah menciptakan sia-sia saja. Fakul maka katakan khalaqana li ibadatihi. Kita diciptakan untuk beribadah kepadanya. Wadalilu dan dalinya Qawlullahi taala adalah perkataan Allah taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'abudun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia supaya dia li'abudun supaya kita, supaya kita beribadah kepadanya. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia supaya mereka jin dan manusia itu beribadah kepadaku yaitu kepada Allah semata. Jadi dari dalil-dalil ini dapat kita gunakan bukan hanya menjawab pertanyaan ini lima dan khalaqaka untuk apa Allah ciptakan menciptakanmu namun ayat ini umum mencakup yang lainnya kalau kita ambil faedah dari ayat ini sangatlah banyak. Di sini terdapat pula ketetapan bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia. Bahasanya jin itu benar adanya. Benar adanya jin. Dan jin juga diberi beban syariat, diberi kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah diterangkan di dalam surat Al-Jin dan yang lainnya tentang keberadaan jin. Ketika mendengarkan Al-Qur'an, mereka langsung beriman dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada jin dari kalangan sahabat, ada jin yang beragama Islam, ada jin yang salafi, ada jin yang hisbi. Dan ini telah dijelaskan oleh para ulama. Ketika ada seseorang dia seorang alim, datang jin kepadanya. Kemudian meminta makan jinnya. Diberikan makan, minta nasi. Para ulama pun menyebutkan, seakan-akan jinnya dari Indonesia. Karena suka makan nasi. Kalau di Arab, makan roti. Jinnya minta nasi. Kemudian diberikan nasi, nasinya dimakan. Kemudian ditanya, adakah kelompok-kelompok di tengah kalian mereka katakan ada kelompok-kelompok juga sebagaimana manusia. Siapa kelompok yang paling sesat? Yang mengaku sebagai Islam dikatakan Rafidah, orang Syiah dari kalangan Rafidah itu yang paling sesat. Itu dari kalangan jin. Jadi jin juga memiliki kelompok-kelompok. Sebagaimana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apakah ada dari kalangan jin yang menjadi nabi? Tidak ada. Mereka hanya al-mubasyirin yaitu pemberi kabar pemberi kabar gembira yang menyampaikan mereka dari kalangan mereka ada para dai adapun para nabi semuanya dari kalangan manusia kemudian yang poin keempat beliau katakan ila lalaka jika dikatakan kepadamu madinuka apa agamamu ini yang akan ditanyakan di kubur juga yang pertanyaan pertama tadi merabuk sekarang madinuk apa agamamu Fakul dini huwa dinul islam al-haq agamaku adalah agamaku dia adalah agama Islam yang benar. Kenapa ditambah yang benar? Banyak orang mengaku agama Islam tapi tidak benar. Salah menyisi agama Islam. Ditambah di ini huwa dinul Islam al-haq. Dia agamaku dia adalah agama Islam yang benar. Fadalilu qawlullahi ta'ala dan dalilnya adalah perkataan Allah ta'ala inna dina Allahil islam sungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam agama yang diridha di sisi Allah adalah Islam para nabi dahulu juga seruannya kepada Islam cuma ada dari mereka kemudian dinamai Yahudi Nasara padahal tujuan dakwah mereka sama yaitu dakwah kepada tauhid dan dakwah kepada pengislaman mempasrahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan wa qauluhu ta'ala dan perkataan Allah ta'ala huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia yang telah mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam bil huda dengan petunjuk wa dinil haq dan dengan agama yang benar yaitu agama Islam. Jadi agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah utus nabinya untuk memberi petunjuk dan untuk menyampaikan agama. Dengan itu Nabi kita Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam katakan balighu anni walau ayah sampaikan dariku walaupun satu ayat dari agama dituntut untuk disampaikan tuntut untuk disampaikan. Wa ta'ala dan perkataan Allah Ta'ala wa may yabtaghi ghairal islam islami dinan fala fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan beliau katakan di sini, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidaklah diterima darinya. Wa huwa fil akhirati dan dia di akhirat minal khasirin termasuk dari orang-orang yang yang merugi. Jadi kalau seorang menginginkan untuk keselamatan, menginginkan kebahagiaan, hendaknya dia mengikuti Islam. Mengikuti Islam, adapun orang yang menginginkan kerugian dunia akhiratnya, maka dia memilih agama selain Islam. Dia pun menderita dunianya maupun akhiratnya. Kemudian beliau sebutkan lagi yang kelima poin kelima, faiza qila laka dan jika dikatakan kepadamu man nabiyuk, siapa nabimu? Ini juga pertanyaan yang akan ditanyakan di kubur nanti oleh malaikat. Jadi sudah tiga pertanyaan tadi. Pertanyaan yang pertama man pertanyaan yang kedua madinuk, pertanyaan yang ketiga man nabiyuk. Siapa nabimu? Fakul maka katakanlah Nabi wa Nabi hadhil ummah jami'an huwa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiku dan nabi umat ini seluruhnya umat-umat yang ada di zaman ini semuanya berkewajiban untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi kita diutus untuk semesta alam Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta, masuk di dalamnya jin dan manusia. Dari kewajiban umat-umat mengikuti beliau. Kemudian beliau sebutkan wa dalilu qaulullah taala dan dalilnya adalah perkataan Allah taala. Maka kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai bapak salah seorang dari kalangan kalian. Akan tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusannya Allah wa khataman nabiyyin dan penutup para nabi. Dari ayat ini terdapat beberapa faedah menerangkan kepada kita bahwasannya anak angkat itu tidak boleh dinisbatkan kepada bapak angkatnya. Karena dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memelihara atau mengangkat Zaid bin Haris eh, bin Harithah sebagai anak angkat. Orang-orang Quraisy memanggilnya Zaid bin Muhammad. Maka turunlah ayat maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidaklah keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai bapak salah seorang di antara kalian. Walakin Rasulullah akan tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Jadi di sini memperjelas kepada kita ketika seseorang itu sebagai anak angkat dipelihara oleh orang lain maka tidak boleh dia nisbatkan dia kepada bapak angkatnya. Dia nisbatkan kepada bapaknya. Walaupun bapaknya itu kafir sekalipun tetap dia mengakui itu bapaknya. Tidak boleh anak angkat mengakui bapak angkatnya itu sebagai bapak kandungnya. Tidak boleh dinisbatkan. Nabi kita Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam bapaknya seorang musyrik, kakeknya juga. Akan tetapi beliau katakan, anak ibnu Abdul Muthalib." Aku adalah anak Abdul Muthalib yaitu cucunya mengakui. Dan di sini terdapat keterangan bahasanya anak angkat harus mengakui bapaknya, tidak menisbatkan dia kepada bapak angkatnya. Karena dahulu orang-orang musyrik memanggil Zaid bin Muhammad padahal Zaid anak angkat, anak angkat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menjelaskan pula kepada kita bahwasanya nabi kita adalah Rasulullah utusan Allah wa khataman nabiin dan penutup para nabi. Orang-orang Ahmadiyah kemudian memalingkan makna dari wa khataman nabiin. Mereka maukan khatam di sini katanya cincin. Hiasan para nabi, bukan penutup para nabi. Diartikan khatam di sini cincin. Dari hiasan para nabi, nabi kita itu hiasannya, cincinnya para nabi, paling bagusnya para nabi. Maksud mereka ada lagi nabi setelah setelahnya yaitu Ahmad yang yang mereka akui sebagai nabi mereka. Dan disebutkan tentang perkataan Isa di dalam surat As-Saff, "Ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad" akan datang setelahnya dengan nama Ahmad. Mereka pun menyatakan Ahmad itu nabi. Karena ayat ini wa khataman nabiyyin penutup para nabi mereka artikan cincin. Cincinnya para nabi, hiasannya para nabi. Yang mereka maukan ada lagi nabi-nabi sebelum nanti ditutup para nabi. Kemudian beliau katakan lagi tentang siapa nabimu wa qauluhu ta'ala huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatluna 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah فإن كانوا min qablu lafi ضلال mubin Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus fil ummiyin ayat telah memunculkan telah mengeluarkan al ummiyin yaitu rasulan seorang rasul minhum dari kalangan mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan pula nabi al ummi Nanti akan disebutkan pada dalil kelanjutannya. Dikatakan sebagai al-ummi karena tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ketika Jibril alaihi salatu wassalam awal-awal menyampaikan wahyu dikatakan ikra dia menyatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma ana biqari aku tidak bisa membaca dikatakan ikra berulang-ulang kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama, nama Rabbmu yang telah menciptakan. Menunjukkan kalau Nabi kita tidak bisa membaca. Makanya beliau selalu memerintahkan kepada sekretarisnya, yaitu para penulisnya, Uktub ya Ali, ketika perjanjian Hudaybiyah. Uktub ya Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau bacakan, kemudian ditulis. Jadi memiliki hikmah beliau tidak bisa membaca sehingga orang-orang pun tidak menyatakan dia itu mengarang-arang, membuat-buat, menulis kitab dengan semaunya. Akan tetapi beliau tidak menulis memiliki hikmah sebagai penguat tentang kenabian beliau. Bahwasanya beliau adalah nabi al-ummi, nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya yatlu alaihim ayati yaitu beliau membacakan kepada mereka ayat-ayatnya ini menerangkan kepada kita bahwasanya kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengajar tiap harinya beliau berdakwah membacakan ayat-ayat Allah pada para sahabatnya kalau kita melihat beliau di saat hadir ketika tidak safar maupun ketika safar selalu mengisi waktunya dengan ilmu duduk bekerja Nabi kita Sebutkan bahkan keluar ke pasar, jalan ke pasar. Bekerja membantu istrinya, terkadang menjahit pakaiannya, menjahit sandalnya. Terkadang jalan bersama para sahabatnya, terkadang pergi di di sawah. Dan terkadang disebutkan dan beliau sebutkan pula bahwasanya tidak seorang pun nabi melainkan pernah mengembala, beliau juga pernah mengembala bersama dengan itu waktu beliau diisi dengan ilmu. Di saat beliau sempat menyampaikan ilmu maka beliau manfaatkan. Di jalan pun, di perjalanan pun sering menasehati para sahabatnya menyampaikan ilmu. Jadi kehidupan beliau disertai ilmu itulah tukat dari kehidupan para nabi. Dan kalau kita membaca kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa di dalam surat Al-Kahfi, setiap perjalanan Nabi Musa mendapatkan faedah mendapatkan satu masalah kemudian setelah itu dijelaskan oleh Khadir alaihi salatu wassalam Tadi kehidupan para nabi seperti itu. Juga kehidupan kita sebagai ahlus sunnah. Tentu akan mendapati banyak masalah di jalan. Membutuhkan ilmu. Terkadang kita jalan tersentuh dengan najis. Kita tidak memiliki pakaian. Gimana caranya? Atau kita tidak mengetahui waktu salat sudah masuk apa tidak. Apa patokan kita di mana arah kiblat, apakah kita harus mencari arah kiblat sampai ketemu baru salat ataukah kita tidak salat? Semua memerlukan adanya ilmu. Dengan itu menuntut kita untuk terus mempelajari, mempelajari agama kita baik dengan mengikuti taklim, membaca dan yang semisalnya. Jadi kita hidup membiasakan membaca. Orang-orang kafir hanya yang membaca kehidupan dunia, waktu mereka sangat hemat. Dihematkan waktu mereka. Memanfaatkan waktu mereka hanya sekedar mengejar kemajuan atau membaca informasi, berita-berita. Setiap harinya mereka habiskan waktunya seperti itu, manfaatkan waktunya. Bagaimana dengan kita ingin mencari manfaat yang lebih kekal abadi? Maka kita ambil waktu kita membaca dalam sehari, kita manfaatkan membaca Qur'annya. Juga kita baca minimal sehari, kita baca satu surat, minimalnya. Kita biasakan seperti itu, insya Allah akan terbiasa. Insya Allah akan terbiasa. Nabi kita membiasakan setiap harinya ia celu alaihim ayati membacakan atas mereka ayat-ayatnya. Salat lainnya juga ada. Nah, kita lakukan semampu kita. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk beramal dengan yang diridainya Yang diridainya Walaupun sedikit yang penting, terus menerus beramal. Terkadang orang ingin mau beramal banyak, ternyata sekali beramal langsung futur, merasa kewalahan karena mengambil sekali pengambilan. Misalnya sholat lail, maunya dia sholat lail dari jam 1 sampai subuh. Setelah itu siangnya tidur terus, malamnya nggak bangun lagi. Tidak seperti itu. Jadi kita manfaatkan walaupun kita bangun mendekat 15 menit mau azan subuh, sempat kita wudhu, sholat, witir satu rakaat. Kita rutin setiap kali witir, setiap kali menjelang subuh kita manfaatkan sholat witir satu rakaat. Terbiasa dengan itu, setiap harinya kita witir, itu lebih baik daripada kita sholat hanya semalam 11 rakaat, satu malam penuh begadang, setelah itu tidak sholat. Lebih baik sholat satu witir. Satu witir rutin setiap malam daripada ingin salat panjang tapi hanya sekali. Wa dan membersihkan mereka wa yu'allimuhumul kitab dan diajarkan kepada mereka Alkitab. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya dengan Alkitab, Al-Qur'an. Wal hikmah dan hikmah. Hikmah ini yaitu as-sunnah, mengajarkan kepada mereka tentang sunnah. Dan telah kita sebutkan mengajarkan tentang tata cara salat dan yang semisalnya. Wa in kanu min qablu fi dalalim mubin. Karena dahulunya keberadaan mereka itu berada pada kesesatan yang nyata. Dulu para sahabat sebelum masuk Islam berada pada kesesatan. Yaitu mereka juga terjatuh ke dalam kesyirikan kemudian bertobat dengan memeluk agama Islam. Kemudian beliau sebutkan wa qauluhu ta'ala dan perkataan Allah taala fa aminu billahi wa rasulihi wa rasulihin nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan kepada rasulnya yaitu rasulnya an-nabi al-ummi, nabi yang ummi yaitu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Orang Orang terkadang menyebutkan, kenapa perjanjian Hudaibiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghapus sendiri tulisannya. Ketika dikatakan uktub, Muhammad Rasulullah diperintahkan hapus Rasulullahnya. Ali tidak mau. Disuruh menulis Bismillahirrahmanirrahim. Diperintahkan oleh orang-orang musyrik tidak boleh Ar-Rahmanirrahim. Bismillah saja. Mereka tidak mengenal ar rahmanirrahim Karena orang-orang musyrik Quraisy mengkufuri tidak mengimani asma wa sifat di antaranya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Akhirnya diperintahkan dihapus, Ali tidak mau. Hapus Rasulullah, biarkan Muhammad ditulis diganti dengan Ab Ibnu Abdullah. Ali tidak mau. Beliau hapus sendiri. Berarti kan orang memahami, oh berarti bisa baca. Dari situ orang menyatakan bisa baca. Padahal tidak bisa. Orang kalau hanya nama seperti itu bisa tahu walaupun betah huruf tahu nanti. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki cincin terukir Muhammad. Tentu dia kalau hanya sekata dua kata, orang terkadang tidak bisa membaca. Kalau hanya sekata dua kata terkadang bisa. Apalagi ini Muhammad dia sudah tahu tulisan Muhammad. Setelahnya Rasulullah berarti hapus Rasulullah. Muhammad sudah tahu nama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tetap beliau dikatakan sebagai Nabi Ummi semasa semasa awal-awal hidupnya maupun sampai akhir hidupnya beliau dikatakan nabi Ummi yaitu Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Hikmahnya tadi sebagaimana telah kita sebutkan menguatkan kenabian beliau. Hingga orang-orang tidak menyatakan bahasanya beliau itu mengarang-arang menulis dengan semau sema eh, sekehendaknya karena bisa menulis. Atau kalau dia bisa membaca mungkin membaca dari kitab-kitab terdahulu kemudian ditiru-tiru. Sebagaimana Musailama Al-Kazzab juga membuat-buat melihat Al-Quran, kemudian meniru-niru Al-Quran. Orang pun mentertawai Qurannya dia. Juga Ahmadiyah itu, Ahmadiyah yang kita sebutkan tadi, yang pimpinannya Ahmad. Ya. Itu juga mengarang-arang kitab juga, dibuat-buat kitabnya yang menjadi bahan tertawanya orang-orang. Alladhi yu'minu billah yang dia beriman kepada Allah wa kalimatihi dan kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun dan ikutilah oleh kalian rasul atau nabi yang ummi tersebut la'allakum tahtadun supaya kalian mendapatkan petunjuk. Jadi orang-orang biar dia mendapatkan petunjuk, mengetahui jalan keselamatan, mengetahui jalan yang lurus, syaratnya harus mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Dia akan mendapatkan kecintaan juga dari Allah. Kalau engkau kuntum Allah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Tentu pasti Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dan mengampuni dosa kalian. Sudah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah selanjutnya kita akan baca tentang kewajiban atau seorang hamba.